wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di satu majelis ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila seorang menuntut ilmu maka itu akan menjadi salah satu jalan baginya ke surga Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri sehingga kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu kemudian kita mengamalkannya dan kita menyebarkannya. baik Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang pentingnya berdakwah ya, bahwasanya dakwah itu adalah kewajiban bahkan kewajiban yang sangat mulia dilakukan oleh manusia-manusia yang paling mulia manusia-manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling takwa dan paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala yaitu para nabi dan rasul maka pada malam hari ini insyaallah saya ingin menyebutkan tentang beberapa permasalahan yang berhubungan dengan dakwah. <clears throat> yang pertama, pembahasan pertama adalah berhubungan dengan di antara pilar di dalam dakwah yaitu al-ilmu wal ikhlas. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat ke-108. Kata Allah tabaraka wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ayat ini diletakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala dalam kitab Tauhid pada bab ad-du'ai ila syahadati an la ilaha illallah tentang kewajiban berdakwah ke syahadat la ilaha illallah berdakwah kepada tauhid bab ini disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala setelah sebelumnya beliau telah membahas tentang pentingnya tauhid kemudian keutamaan tauhid dan seterusnya yang berhubungan dengan pentingnya seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memahaminya dengan baik. Maka setelah itu beliau menekankan pentingnya berdakwah kepada tauhid. Jadi tidak cukup seorang dia bertauhid pada dirinya sendiri, tetapi dia harus mengajak orang lain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimallahu taala ketika beliau menjelaskan ayat ini saya bacakan kutipan dari kitab beliau I'anatul Mustafid bisyarhi kitab bisyarhi kitab tauhid kata beliau hafizahullah يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤلن للناس عن بيان wa manhaji atba'ihi. Kata beliau hafizahullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan kepada manusia tentang penjelasan manhaj beliau para pengikutnya. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa man Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Kata beliau hafizahullah, wa huwa da'wa ila ala basirah. Manhaj itu, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya adalah dakwah ilallah di atas ilmu. Fadalla ala anna man lam yad'u ala basiratin fa innahu lam yuhaqqiq ittiba'an nabi sallallahu alaihi wasallam in kana aliman wa faqihan. Maka ini menunjukkan kata beliau bahwasanya barang siapa yang tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu sesungguhnya dia belumlah belumlah mengamalkan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia seorang alim dan seorang faqih. Ini poin yang sangat penting untuk kita pahami bahwasanya jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dakwahnya dibangun di atas ilmu. Selamat. Kemudian beliau menyebutkan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari ayat dari ayat ini. Al-mas'alatul ula, pelajaran yang pertama kata beliau hafizahullah anna tariqan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tariqat atba'ihi 'ala al-haqiqah ad-da'watu ila Allah. Bahwasanya jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para pengikutnya secara hakikat adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, hendaklah dia berada di atas jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Al-mas'alatu tsaniyah. Pelajaran yang kedua, anna lam anna man lam yad'u ila Allah wa huwa yastati'u ad-da'wa ila Allah فإنه لم يحقق اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم بل اتباعه فيه نقص عظيم Kata beliau hafizahullah, barang siapa yang tidak berdakwah kepada Allah padahal dia mampu. Barang siapa yang tidak berdakwah kepada Allah padahal dia mampu, maka dia belumlah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan itibaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kekurangan yang besar ketika seorang mampu berdakwah tapi dia tidak berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. al masalah tsalitsa. Pelajaran yang ketiga. wahyu al masalah allati nabbah 'alaiha Syekh fi masailihi. Yaitu permasalahan yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala dalam kitab tauhid pada masailnya at-tanbih alal ikhlas fid dakwah yaitu peringatan agar seorang itu ikhlas di dalam berdakwah yaitu pada firman Allah inilah jalanku yang lurus aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah peringatan bagi setiap dai bahwasanya dai itu mengajak kepada Allah artinya dia harus ikhlas di dalam berdakwah dia tidak berdakwah kepada dirinya sendiri, tidak juga mengajak kepada kelompoknya, bukan pula dakwahnya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia atau memperbanyak pengikut, memperbanyak jamaah, bahkan dakwahnya adalah mengajak semata-mata karena Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatul rabi'ah, pelajaran yang keempat, wahiyal mas'alatul azimah dan dia adalah pelajaran yang sangat besar anna ilallah la budda an yakuna ala basirah. Bahwasannya seorang dai yang mengajak kepada Allah haruslah berada di atas basirah, yaitu di atas ilmu, di atas ilmu nafi yang bermanfaat, yang dengannya dia mampu menolak segala kebatilan, segala syubhat, dia, dia mampu bertahan di atas dakwah yang benar. Dan di sini ada faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam kitabnya al Qul Mufid ala Kitab Tauhid bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ala basirah dakwah di atas ilmu bukanlah sekedar ilmu tentang syariat akan tetapi mencakup tiga macam ilmu yang dibutuhkan seseorang di dalam berdakwah yang pertama al-ilmu bisyar'i, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-ilmu bihalil mad'u, ilmu tentang keadaan mad'unya, keadaan orang yang dia dakwahi. Yang ketiga al-ilmu bisabilil musil ilal maksud ilmu tentang jalan yang bisa menyampaikan kepada tujuannya atau ilmu tentang tata cara bagaimana dia harus berdakwah. Maka tiga macam ilmu ini harus dimiliki oleh seorang dai sebelum dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu tentang syariat, maka ini sudah jelas. Tidak boleh seorang dai meskipun dia ahli ibadah tetapi dia jahil, tidak boleh dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang jahil itu kata para ulama, mereka membuat kerusakan dari arah yang mereka sangka membuat kebaikan. Oleh karenanya, yang kata aliman Muqayyim rahimahullah taala, al-jahlu aslu kulli syarrin. Kebodohan itu adalah pokok dari segala keburukan. Dan juga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala, "Man 'abadallaha jahlatin afsada akthar mima aslah." Barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kebodohan, bukan dengan dasar ilmu, maka dia lebih banyak merusaknya ketimbang berbuat kebaikan, ketimbang memperbaiki. Baik. Dari ikhwan sekalian, azani Allah wa iyyakum, perkara yang sangat penting bagi seorang dai. Yang mana perkara yang penting ini banyak hilang dari para dai, dari para penceramah-penceramah yang menyampaikan agama kepada masyarakat, ilmu persiapan dai yang paling penting pilar dari dakwah ya banyak kita mendengarkan dan kita menyaksikan orang-orang yang berbicara tentang Islam tanpa didasari oleh ilmu. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dosa yang sangat besar. Bahwasanya seorang dai itu harus berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu yang akan dia sampaikan agar dia terhindar dari dosa Al-qawlu ala Allahi bighairi ilmin. Berkata atas Allah, yaitu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang syariatnya tanpa didasari oleh ilmu. Dan ini adalah dosa yang sangat besar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kul innama harrama rabbi al-fawahish. Ma zahara minha wa ma batan. Wal ithma wal bagya bighairi al-haq. Wa antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Robku hanya mengharamkan al-fawahish, perkara-perkara yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perkara dosa, dan perkara kezaliman tanpa hak, dan engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau berkata atas Allah tanpa didasari oleh ilmu. Kata para ulama, berkata atas Allah ini mencakup seorang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifatnya dan tentang syariatnya tanpa didasari oleh ilmu, yaitu dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berkata atas Allah, berkata tentang syariat tanpa didasari oleh ilmu, berarti dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mengancam dalam Al-Qur'an, "Wala taqulu lima tasifu al sinatikumul kadib hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala al kadhiba la yuflihun kata Allah tabaraka wa taala dan janganlah kalian berkata dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta ini adalah halal dan ini adalah haram ya untuk kalian membuat-buat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala seorang yang mengatakan ini halal, ini haram tanpa didukung dengan dalil, berarti dia berbuat kedustaan, kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman, "Innal ladzina yaftaruna 'ala al kadhiba la yuflihun." Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah beruntung. Ini penting bagi seorang dai berbekal dengan ilmu syar'i dan tidak cukup sampai di situ dia juga harus memiliki ilmu tentang halul madu'in. Tentang keadaan orang-orang yang dia dakwahi. Dan ini perkara juga yang sangat penting sekali. Karena bisa jadi kita menyampaikan sesuatu tidak cocok dengan orang yang disampaikan. Malah itu akan membuat fitnah dan membuat dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala rasulnya hanya karena kita tidak mengerti keadaannya. Dan Rasulullah SAW orang yang sangat mengerti yang mengilmui tentang keadaan madu'unya. Oleh karenanya di antara persiapan atau nasihat-nasihat yang diberikan kepada para dai yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan keadaan objek dakwah, keadaan orang-orang yang akan dia dakwahi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi dalam riwayat Bukhari, maka beliau mengatakan kepada Mu'adz innaka sata'ti kauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ini tidak sekedar disampaikan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam begitu saja, tetapi dengan maksud agar Muaz ini bersiap-siap apa yang harus dia siapkan untuk menghadapi ahlul kitab. Berbeda ketika dia menghadapi kaum muslimin, menghadapi orang yang awam, yang sangat bodoh, yang lebih tidak mengerti daripada ahlul kitab. Ya, ahlul kitab orang-orang yang memiliki ilmu. Maka di, harus dipersiapkan apa-apa yang bisa e, memperkuat hujah untuk menghadapi mereka. Baik, ini sebagai contoh bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerti hal madui. Kemudian al ilmu tentang as-sabil al-musil ilad dakwah. Ya, jalan yang bisa menyampaikan dakwah tersebut. Ini juga harus banyak dipelajari dan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang ini perlu untuk dibahas oleh para ustadz kita, perlu banyak dijelaskan. Karena sebagaimana yang kita tahu bersama pada tahun-tahun sebelum-sebelum ini bahwasanya dakwah salafiyah banyak e, mendapat fitnah ya. Salah satu sebabnya juga karena para ikhwan salafiyin yang punya semangat ya, semangat yang besar dalam menyebarkan dakwah ahlu sunnah ini, tetapi tidak dibekali dengan ilmu bihalil mad'uin dan ilmu bisabilil musil ilal dakwah. ini maka ini mungkin saya meminta kepada para ustadz kita untuk lebih banyak membahas perkara-perkara ini. Baik. Kemudian al-mas'alatul khamisah, pelajaran yang kelima disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah al fawzan hafizahullah taala dari ayat ini anna syirka naqsun azimun yajibu tanzihullahi anhu bahwasanya kesyirikan itu adalah kekurangan yang besar aib yang besar yang wajib bagi kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kesyirikan yaitu dalam firmannya, wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Al-mas'alatu sadisah, pelajaran yang keenam, hiya muhimmatun jiddan. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali. Kata beliau, hafizahullah, al-bara'atu minal musyrikin. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Falladhi yad'u ilallah, maka orang yang mengajak kepada Allah bal wa kullu muslim bahkan setiap muslim Lakin alladhi yad'u ila min babi aulah. Akan tetapi orang yang mengajak kepada Allah itu lebih utama lagi, ya, lebih afdal lagi, lebih harus lagi. Li'annahu nahukudua karena dia adalah teladan. Yajibu alai yajibu alaihi ayya tabarra'a minal musyrikin. Wajib baginya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Li'annahum a'da'ullah, karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Wa'da'u rasulihi wa'da'ul mu'minin dan musuh-musuh rasulnya dan musuhnya orang-orang yang beriman. Kata Allah tabaraka wa taala, "La tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya." Dan janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai. Faman lam yatabarra' minal musyrikin, maka barang siapa yang tidak berlepas diri Allah Azza wa Jalla, maka dia belum merealisasikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia belum memiliki sifat seorang dai yang dijelaskan dalam ayat ini. Hatta wa in ilaiha. Meskipun dia berintisab kepada dakwah ini, wa hadhihi mas'alatun Maka ini adalah perkara yang sangat besar. Ini kawan sekalian, tujuh pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, Ibn Saleh Al-Fauzan di dalam kitabnya. Dan saya memberikan catatan atau tanbih dari perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala tentang ayat ini. Kata beliau rahimahullah, "Fatadamman fatadammanat hadhihi ad-da'wa al-ikhlas wal ilma." Maka dakwah ini haruslah mencakup dua pilar yang sangat penting, yaitu keikhlasan dan ilmu. Keikhlasan dan ilmu. Baik. Lianna aksara ma yufsidu ad-da'wa adamul ikhlas atau adamul ilmu. Karena kebanyakan yang merusak dakwah itu adalah ketidakikhlasan dan tidak adanya ilmu. Ini kawan sekalian perkara yang harus senantiasa kita camkan dengan baik bahwa ini adalah dua pilar yang sangat penting di dalam membangun sebuah dakwah. Taib. Permasalahan yang kedua, yang terakhir, yang ini saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah suar min hirsil anbiya fi hidayatin nas beberapa gambaran tentang semangatnya para nabi di dalam memberikan hidayah kepada manusia, di dalam membimbing manusia agar mereka mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ambil contoh Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman." Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama kaumnya. Dia berdakwah kepada kaumnya. Itu selama seribu tahun kecuali lima puluh. Berarti sembilan ratus lima puluh tahun. Luar biasa. Waktu yang sangat lama yang Nabi Nuh alaihissalam bersabar berdakwah mengajak kaumnya kepada tauhid. Kemudian dalam surat Nuh dikisahkan tentang bagaimana semangatnya Nabi Nuh alaihissalam agar umatnya mendapatkan hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nuh alaihissalam, "Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara." Nuh berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam." Ya. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tetapi tidak menambah dakwahku kepada mereka kecuali semakin jauh mereka dari perkara tauhid ini. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kata Nuh alaihissalam dan dan sesungguhnya setiap aku berdakwah kepada mereka agar engkau mengampuni mereka. Di sini ada peringatan lagi tentang tujuan kita berdakwah agar manusia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan dan mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala. Setiap aku berdakwah agar engkau, mereka menutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka. Wastaghshaw thiyabahum dan mereka menutup muka mereka dengan pakaian mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara dan mereka tetap dalam kekufuran mereka dan mereka menyembungkan diri summa inni da'autuhum jihara. Ya. Apakah setelah itu Nabi Nuh alaihissalam putus asa dari dakwahnya, kemudian berhenti meninggalkan dakwah? Tidak ikhwan sekalian, tetapi beliau katakan, kemudian aku ajak mereka secara terang-terangan. Summa inni a'lamtu, a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku ajak mereka secara umum dan aku ajak mereka secara sembunyi-sembunyi Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ini adalah salah satu contoh dari dakwah para anbiya. Betapa semangat mereka agar manusia mendapatkan hidayah segala macam cara yang bisa bisa menyampaikan dakwah ini kepada manusia dilakukan siang dan malam di sampaikan secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi dan seterusnya dilakukan oleh para nabi dengan kesabaran yang sungguh luar biasa. Contoh yang lain, Nabiullah Yusuf alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah dakwahnya Nabi Yusuf di antara perjalanan dakwah beliau kata Allah tabaraka wa taala wa dakhala ma'ahu sijna fatayani qala ahaduma inni arani asiru khamra maka masuklah bersama Nabi Yusuf alaihissalam dua orang pemuda. Berkata salah seorang darinya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku memeras anggur. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu tayru minhu. Seorang lagi mengatakan, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku membawa di atas kepalaku sebuah roti dan dimakan sebagiannya oleh burung. Nabi Nabi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Kata dua pemuda ini, maka sampaikanlah kepada kami tentang takwil mimpi tersebut. Sesungguhnya kami melihat engkau orang yang pandai menawilkan mimpi. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah beliau langsung menakwilkan mimpi tersebut? Tidak jamaah sekalian, tetapi yang beliau sampaikan dahulu adalah dakwah mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala la ya'tikum ta'amun turzaqanihi illa bi ta'wili. Kata Yusuf alaihissalam, tidaklah datang kepada kalian makanan sebagai rizki bagi kalian kecuali aku telah menakwilkan mimpi kalian. Qabla ayyatiyakuma Zalikuma mimma allamani Rabbi. Yang demikian itu dari apa yang telah diajarkan oleh Rabbku. Dan di sini dia katakan, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Langsung dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam tentang dakwahnya, tentang apa yang diyakininya. Sesungguhnya aku telah meninggalkan ajaran satu kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka kafir terhadap hari akhirat. Wattaba'tu millata abahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub dan aku mengikuti Im, Ishaq dan Yakub wa kana lana an nusyrika billahi min syai'in dan tidaklah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakin walakinna aktsaran nasi la yashkurun yang demikian itu merupakan keutamaan dari Allah atas kami dan atas manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur Kemudian kata Nabi Yusuf alaihissalam, Ya sahibai as-sijn, Aarbabu mutafarrikuna khairun, amillahul wahidul qahar, Wahai dua orang, temanku dalam penjara ini, apakah sembahan-sembahan atau Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik? Ataukah Allah subhanahu wa ta'ala yang satu dan maha perkasa? Ini adalah dakwah Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan beliau di penjara, dalam keadaan tidak bebas, menanggung satu penderitaan, tetapi beliau tidak meninggalkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, yang terakhir disebutkan di dalam surat Yasin tentang seorang yang saleh, penolong dakwah para rasul yang mengingatkan kaumnya agar mengikuti para rasul tersebut meskipun harus dia apa namanya meninggal dunia ya harus dibunuh karena dakwahnya agar para kaumnya mengikuti Rasul. Disebutkan dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin." Dan datanglah dari sudut kota seorang laki-laki dia mengatakan, "Ya qaumi tabi'ul mursalin." Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak meminta dari kalian imbalan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ma la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana aku tidak beribadah kepada zat yang menciptakan aku dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan aattakhidhu min dunihi aliha iyuridini rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wala la andai kata aku mengambil selain Allah Subhanahu wa taala selain sesembahan maka jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan kepadaku maka syafaat-syafaatnya, sembahan-sembahan selain Allah tidaklah bermanfaat kepada aku sedikit pun dan tidaklah mereka mampu menyelamatkan aku. Ini menunjukkan yang dia sampaikan adalah dakwah tauhid. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau aku mengambil sesembahan selain Allah, maka aku kalau begitu berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasmaun. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah. Ini katakan kepada para rasul. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Apa jawabnya? Ya laita qaumi ya'lamun. Andai kata kaumku mengetahui bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal bah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala wa ja'alani minal mukramin dan aku dijadikan sebagai orang-orang yang mulia. Disebutkan oleh para ulama tentang laki-laki ini namanya adalah Habib atau Khabib. Bahwasanya beliau mengajak kaumnya untuk mengikuti para rasul yang diutus. Beliau bukanlah seorang nabi, bukan pula seorang rasul, tetapi dia adalah penolong para nabi dan rasul, mengajak kaumnya untuk beriman kepada para nabi dan rasul. Tetapi apa yang dilakukan oleh kaumnya, dia malah disakiti bahkan dibunuh. Disebutkan oleh kata sebagaimana sebagaimana yang dinukil oleh Al Imam Ibn Kathir, rahimahullah taala dalam tafsirnya, jalu yerjumuna bil hijarah. Ketika dia mengajak kaumnya untuk beriman kepada para rasul yang diutus kepada mereka, mereka malah merajamnya dengan batu, melemparnya melemparnya dengan batu. Dalam keadaan seperti itu apa yang dia katakan? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. <clears throat> Dalam keadaan dia dilempar dengan batu. Apa yang dia katakan? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Sampai dia mati. Dan dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan kepadanya, Kila dukhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Apa yang dia katakan? Dia masih menginginkan agar kaumnya mendapatkan hidayah. Dia katakan, "Ya laita ya ya'lamun." Andai kata kaumku mengetahui bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan ampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku pada hari ini setelah kematianku dan aku dijadikan orang-orang yang mulia. Ini adalah pelajaran yang sungguh luar biasa kawan sekalian. Seorang yang begitu semangat di dalam begitu sangat menginginkan di dalam memberikan hidayah kepada manusia agar manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati dia masih memikirkan hidayah atas kaumnya dan tentu saja teladan yang paling besar bagi kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hidupnya dan setelah kematiannya bahkan disebutkan setelah dibangkitkan umat manusia di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memikirkan umatnya, bagaimana keadaan umatnya. Dan di sini juga ada pelajaran bagi kita bahwasannya wajib bagi kita menolong dakwah para nabi dan rasul. Menolong orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang orang yang men yang menjadi penyebab untuk orang lain mendapatkan satu ilmu, dia dihukumi sebagai orang yang memberikan hidayah kepada orang tersebut. Dia dihukumi sebagai orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Misalkan ketika kita bertanya kepada seorang alim atau seorang ustaz satu pertanyaan dengan tujuan untuk mengajarkan kepada orang yang lainnya, maka orang yang bertanya tersebut dihukumi sebagai orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Ini sebagaimana dalam hadis Jibril ketika Jibril datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Rasulullah mengatakan, "Hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum." Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal yang mengajarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Jibril yang menjadi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Oleh karenanya, seorang hendaklah dia bersemangat menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, menyampaikan Al-Qur'an wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mampu, minimal dia menjadi sebab ya, menjadi sebab seorang untuk bisa hadir di majelis ilmu, yang dengannya dia bisa mendengarkan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.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 Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.